بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان Alhamdulillah kita manjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> atas segala karunia, nikmat dan rahmat Allah <clears throat> dan kesempatan yang Allah berikan pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Ta'ala di muka bumi ini untuk melanjutkan apa yang menjadi zikir kita kepada Allah Ta'ala dengan mempelajari ayat-ayatnya guna meningkatkan keimanan kita kepada Allah serta ketakwaan dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah agar apa yang kita pelajari daripada ilmu ilmu Alkitab dan Sunnah dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat terutamanya untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang yang lain. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita yang kemarin tentang at-tauhid, at-tawdih wal bayan li syajaratul iman lil Imam As-Sa'di rahimahullah. Yang terakhir kita membaca ayat yang dibawakan oleh beliau dari suratul Anfal ayat 2 sampai 4 wa qala ta'ala innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال رحمه الله تعالى فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa di dalam ayat ini di dalam ayat-ayat ini Allah telah mensifatkan kaum mukminin dengan sifat-sifat yang terkandung yaitu penegaan terhadap usuluddin yaitu penegakan terhadap perkara yang paling mendasar di dalam urusan agama serta cabang-cabangnya dan zahir serta perkara-perkara yang berkaitan dengan batiniah. Fa innahu wasafahum bil imani bihi imanan dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan mereka dengan keimanan terhadapnya. Ya. Artinya mensifatkan dengan bentuk keimanan. Ya, mensifatkan kaum mukminin dengan bentuk keimanan mereka zaharat atharuhu في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman dengan bentuk keimanan yang nampak asarnya. Ya. Asar daripada keimanannya itu. Ya. Di dalam akidahnya. Keyakinan-keyakinan mereka ucapannya ya amalan-amalan mereka baik amalan yang lahiriah yang bersifat lahiriah apa amalan-amalan yang bersifat batiniah ya jadi disifatkan oleh Allah dengan bentuk keimanan yang nampak akarnya itu akar keimanannya itu ya dalam keyakinannya dalam ucapannya, perbuatannya, kemudian amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batinnya kelihatan, nampak asarnya ya. Wa annahu ma'a thubutil iman fi qulubihim dan bahwasanya bersama keteguhan iman, ketetapan iman yang ada di dalam hati-hati mereka yazdadu imanuhum terus bertambah keimanan mereka kullama tuliyat alaihim ayatullah artinya keimanan mereka makin bertambah setiap kali dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah wa yasjadu khawfuhum wa wajluhum kullama zikrullah dan bertambah ke rasa takutnya ya bergetarnya jiwa dan hati mereka setiap disebutkan nama Allah Taala ya setiap disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wahum fi qulubihim wasirrihum <clears throat> wasirrihim mutawakkiluna 'ala Allah artinya di dan mereka di dalam hati mereka ya, artinya di dalam lubuk hati mereka mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wa mu'tamiduna fi umurihim kulliha alaih ya. dan mereka menyandarkan semua urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mufawwiduna umuruhum ila urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ma'a dhalik yuqimuna as-salata fardaha wa naflaha. Ya. Dan bersamaan dengan itu mereka masih atau mereka melakukan atau menegakkan sholat ya yakni sholat di sini baik fardunya sholat fardunya yang berjumlah berjumlah lima enam lima kali ya lima waktu ataupun sholat-sholat sunnahnya. Yukimunaha zahiran wa batina. Dan mereka pun menegakkannya itu, artinya menegakkan sholat itu baik secara zahir dan juga secara batin. Ya. Di sini ada penjelasan dari Al-Imam sadi di dalam tafsirnya, mungkin kalian sudah membaca tentang sifatul muttaqin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan fi awal surat Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Terus apa lagi? Wa yuqimuna as-shalah ومما رزقناهم ينفقون Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuqimuna shalah? Kok bukan wa yaf'aluna shalah? Ya. Nah. Ada tafsir ini enggak? Hmm. <clears throat> Nah, ya. Beliau menjelaskan di sini "Tsumma qala wa yuqimuna shalah. Lam yaqul yaf'aluna shalah. Ya. Senantiasa di dalam ayat ya. Ada banyak ayat senantiasa menggunakan wa yuqimuna shalah. Ya ya termasuk ayat ini ya termasuk ayat alladzina yuqimuna shalah kemudian ayat ini dan banyak ayat yang lainnya ya <clears throat> dinyatakan oleh beliau lam lam yakul yaf'aluna shalah Allah taala tidak mengatakan yaf'aluna shalah tapi mengatakan yuqimuna shalah ya Au ya'tuna bis Ya, atau ya'tuna bis-shalah, ya. Mendatangi salat atau melakukan salat, ya, yaf'alun. Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityan bi suratiha adh-dhahirah. Ya. ya. Tidak cukup hanya sekedar seseorang itu mendatangi sholat, melakukan sholat secara dohir ya datang ke masjid sholat nah tidak cukup dengan demikian saja ya ya dengan bentuknya yang zahir berdiri takbiratul ihram rokok, sujud duduk ya layak fi tidak cukup. Fa iqamatus salah iqamatuha zahiran bi idmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Ya. Wa iqamatiha batinan bi iqamati ruhiha wa huwa hudurul qalbi fiha wa tadabbur ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha. Fahadhihi shalah hiya qala Allah fiha inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa hiya allati yatarattab 'alaiha thawab. Fala thawaba lil insani min salatihi illa ma ukila minha wa ya. Maka iqamatus shalah ya, yang menegakkan salat. Ya di sini Allah menggunakan kalimat wa yuqimuna shalah ya ai iqamatus shalah menegakkan salat ya yaitu penegaannya secara batin secara zahir dan juga penegakannya secara batin menegakkannya menegakkan salat secara zahir dan menegakkannya secara batin artinya zahir dan batin ikut melakukan dan menegakkan salatnya ya yaitu artinya yang zahir yang bersifat zahir dengan menyempurnakan rukun-rukun solat ya kewajiban-kewajiban di dalam solat dilaksanakan semuanya demikian pula persyaratan-persyaratan solat ya syarat-syaratnya juga dilaksanakan ya sedangkan penegaannya secara batin yaitu menegakkan rohnya sholat. Ya, yaitu dalam bentuk hudurul qalb menghadirkan hati di dalam sholat. Nah, ini perkara yang bagi kita super berat. Iya. Ya. Apalagi kalau kita termasuk orang yang super sibuk kakean urusan ya banyak urusan banyak permasalahan intern dan in apa ekstern urusannya ya nah sehingga kehadiran hati kita di sholat atau ketika kita menghadirkan hati kita dalam sholat itu biasanya kalkulasi prosentasenya wallahu a'lam bisa 100% atau tidak mayoritasnya sulit untuk mencapai konsentrasi penuh ya jujur aja alaku ya mene bondone apa belum lagi waduh tadi istri saya di rumah ngomel ya belum lagi waduh barang belum saya kirim tadi ada orang pesan ah ya kalau jobnya banyak Artinya berbagai macam dan juga peran serta syaitan, ya. Dan bala tentaranya ketika orang itu sudah menghadapkan diri kepada Allah, dia datang mengingatkan kita dengan berbagai macam perkara-perkara yang mungkin kita lupa. Jadi ya, ingatkan sama dia. Ya, ketelisut misalkan uangnya ketelisut. Tiba-tiba ingat, oh iya tadi tak taruh di bawah bantal. Ya. Ketika sholat itu ingatnya. Seperti itu. Ya. Nah. Ya. hadurul qalb fiha ini perkara yang berat. Bisa konsentrasi, menghadirkan hati di dalam sholat. Tetapi ini yang dituntut, ya, merupakan perkara yang dituntut di dalam agama kita. Sholat harus khusyuk, sehingga kita harus bermujahadah dalam hal ini, melakukan peperangan dengan syaitan. Ketika syaitan berusaha menarik kita, menarik hati kita untuk melanglang buana ke sana kemari, kita harus juga tarik-tarikan mengembalikan hati itu. Ya, mengembalikan hati kita untuk kita khusyuk. Jangan kemudian kita menyerah ya diajak ke Singapura sama tahun diajak kemana kemana kemana ya akhirnya sholatnya tidak ya. paham harus melakukan mujahadah dikembalikan lagi terus begitu ya dan mohon kepada Allah untuk diberi pertolongan. Nah. Ya, iqamatuha ba'dinan bi iqamati ruhiha wa huzurul qalbi fiha wa tadabbur ma yaquluhu dan dia memperhatikan apa yang dia ucapkan. Apakah itu baca Al-Fatihah, baca surat atau baca doa-doa ruku, sujud, i'tidal atau doa-doa yang lain dalam sholat yang boleh diucapkan ya serta hendaknya dia memperhatikan apa yang dia lakukan dalam sholat tentang rokaatnya ya jangan kemudian uh, terus lupa ini rokaat saya ini sudah berapa ya, dia tidak tahu gerakannya ini oh saya tadi sudah ruku atau belum sudah sujud atau belum sujudnya sudah dua kali atau belum dia nggak tahu ya nah bahaya yang demikian ya Baik. Maka salat yang demikian ini Ya artinya salat yang demikian ini yang dimaksud dengan salat yang demikian ini ialah menegakkannya secara zahir dan batin ialah atau merupakan salat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar bahwa salat itu kata Allah akan berfungsi sebagai pencegah. Ya. Nah. Banyak orang yang sholat, tapi banyak pula kekejian dan kemungkaran yang dia lakukan. Nah, maka yang berhak untuk disalahkan di sini apakah ayatnya atau orangnya? Hmm? Loh. Ya, sholat dia lima waktu tepat pada waktunya. Ya. Tapi kekejian dan kemungkaran masih terus dia lakukan. Jelas apa yang telah diletakkan oleh Allah di dalam ayatnya tidak akan bergeser pengertiannya, maknanya, dan tujuannya. Ya. Ketika Allah menyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar itu pasti. Ya. Pasti bahwa salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan kemungkaran. Tetapi kenapa kok masih ada orang-orang yang sholat kemudian masih maling? Jadi maling, itu ya, maling, ya, maling sandal, ya masih mencuri, pulang mencuri sandal. Atau kekejian-kekejian dan kemungkaran yang lainnya daripada kebejatan akhlak. Ya, yaitu dia suka namimah, suka riba, suka fitnah, menjadi tukang fitnah, dan memiliki perangai-perangai dan akhlak yang sayyiah. Lu jari ini sholat, tapi kenapa kok masih jelek sama tetangganya? Ya, tetangganya merasa terganggu dan tersakiti dengannya. Nah, Orang lain tidak selamat dari gangguan lesannya dan tangannya. Padahal batu ireng-ireng. Ya. Nah, ahlus sholat, Masya Allah. Tapi akhlaknya terhadap orang tua jelek. Ya. Terhadap saudaranya jelek. Terhadap tetangganya juga jelek. Ya. Menyakiti, mengganggu, dan lain sebagainya. Berbuat kemungkaran, mengadu domba orang lain. Ya. Maka yang perlu dikontrol ialah keikhlasan dia di dalam menegakkan sholatnya. Perhatikan sholatnya bagaimana orang ini. Sudah benar menegakkannya secara dohir atau dan batinnya apa enggak dia. Ya. Sebab Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi ucapannya. Ya. Nah. Inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Seperti itu. Ya, pasti dia akan berfungsi sebagai pencegah. Ketika mau berbuat kekejian tercegah dia. Tertahan. Ditahan. Demikian pula ketika hendak melakukan kemungkaran ditahan oleh sholat yang dia lakukan. Ya. Ini sholat yang apa namanya yang Allah beri pahala dan masuk di dalamnya ya artinya sholat fardu dan sholat sunnahnya semuanya. iya. Kemudian Yani yukim, yukimunaha zahiran wa batina. Ya. bukan hanya sekedar melakukan sholat. Ya. Tapi menegakkannya sholat tersebut secara lahir dan batin. Kemudian wa yu'tuna zakah wa yunfiquna al-wajibah wal mustahabbah di dalam ayat ini dan juga di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kita lihat penjelasannya Al-Imam Sa'di. Ya. Disebutkan di sini oleh beliau yadkhul fihi an-nafaqat al-wajiba kaz-zakat wan-nafaqah ala zaujat wal aqarib wal mamalik. Yani masuk di dalamnya nafkah-nafkah yang wajib seperti zakat ya bagi orang yang sudah mampu dan memiliki harta memiliki eh, hartanya telah mencapai nisab dan haulnya serta nafkah yang diberikan kepada para istri, kaum kerabat, serta budak-budak dan selain itu. Ya, wa nafakat al-mustahabba fi jami'i turuqil khair. Ya, demikian pula nafkah-nafkah yang bersifat sunnah. Ya. Yang bersifat anjuran. Infak, ya, yang bersifat sukarela. Dengan semua jalan-jalan kebaikan. Ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian kata beliau wa ata bimin. Ya. adalatu ala tab'id. Di sini Allah menyebutkan atau mendatangkan kalimatnya dengan wa mimma. Asalnya itu wa mimma. Ya. Allah mendatangkan dengan min. Ini menunjukkan at-tab'id dalam bahasa Arabnya ya dalam pengertian nahwianya atau naam at-tab'id artinya sebagian ya Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian liyunabbihahum annahum annahu la yurid minhum illa juz'an yasiran min amwalihim. Artinya untuk memperingatkan mereka, ya, untuk mentanbih mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dari mereka, dari kaum mukminin, daripada manusia kecuali sebagian kecil daripada harta mereka. Ya. Artinya Allah tidak ngelak. Tapi dalam bentuk yang wajib hanya berapa? dua setengah persen saja. Ya, nah ini menunjukkan Allah tidak menghendaki kecuali hanya dua setengah persen itu yang wajib. Selainnya sifatnya sunnah silakan. Mau kamu infakkan keseluruhannya, separuhnya, seperempatnya, dulu. Ya. Tapi apa yang dikehendaki oleh Allah sedikit saja. Nah. Ya, ghairu darin lahum wala muttil. Tidak memudaratkan dan tidak memberatkan. Ya, Ya kalau seorang punya harta wajib zakat yang nilainya sudah mencapai satu miliar, berapa dua setengah persennya? Hah? Cuman berapa? 25 juta. Berarti dia masih mengkantongi 975 juta. Wah, bisa beli rumah berapa di sini? Ya. Nah, hanya 25 juta wajib dikeluarkan. Ya. Tidak rakus Allah taala itu, tidak tamak. Ya. Tidak seperti orang-orang yang mewajibkan infak 10%. Iya, ada enggak? Ya ada kelompok yang mewajibkan infaknya kepada anggotanya 10% dari penghasilannya. Bayangkan. Ya. Ini perampokan ini. Ya. Kalau tidak bayar infak bulan ini, utang berarti. Bulan depan 20% dia harus bayar. Subhanallah. Ya, mewajibkan. Kalau tidak dosa katanya. Masuk neraka jahanam katanya. Ya. Nah. Seperti itu. Ya. Iya. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau. Artinya Allah banyak menggabungkan antara as-salah wa zakat. Iya kan? Aqimus salah wa atuz zakat yunfiquna as-salah wa yu'tuna zakah. Ya. Nah, banyak dibarengkan oleh Allah Ta'ala antara salat dan zakat. Apa rahasianya? Ya. Di dalam Al-Quran. as salata mutadhamminatun lil ikhlas lil ma'bud. Karena sholat itu terkandung di dalamnya mengikhlaskan diri untuk Allah sebagai zat yang disembah. Wazakat wan nafaka mutadamminatun lil ihsan ala abidihi. Sedangkan zakat dan nafkah infak itu terkandung tindakan berbuat ihsan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil, lil, lil ma'bud. Ya. Maka tanda dan alamat atau ciri kebahagiaan seorang hamba ya ialah mengikhlaskan dirinya untuk zat yang disembah mengikhlaskan amalannya seluruh amalannya untuk Allah nah, ini yang perlu kita tanbih kita semuanya perlu senantiasa mengingat-ingat ya la ustad wala ilmi, semuanya harus waspada bahwa beramal itu harus dengan ikhlas. Amalan yang tidak dibarengi dengan ikhlas, amalan yang rusak, dan orang-orang yang niatnya itu rusak, balasannya adalah neraka jahanam. Siapapun orangnya, an liman fasadat niatuh. Neraka jahanam itu bagi orang yang rusak niatnya. Jadi, Ya. Semuanya terkena ancaman ini. Enggak ikhlas. Hancur, ya, gugur. Nah, amalannya. Jadi harus waspada terus. Diingatkan terus hati ini. Ya. Sebab syaitan harisun alaina untuk merusak yang satu ini. Kalau hati ini sudah rusak, ya, kosong daripada niat yang ikhlas, maka seluruh amalannya yang lainnya pun juga akan rusak. Karena dia sumber, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ala fil jasati mudghah. Ya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kalau baik, hatinya itu bersih, qalbun salim, penuh dengan keikhlasan kepada Allah di dalam beramal, saluhat. Amalannya pun juga akan baik semuanya. Ya, di dalam dia berteman, di dalam dia beramal, ya di dalam dia beribadah kepada Allah, di dalam dia berum, bermuamalah, semuanya baik. Muatannya itu bermuatan kebaikan. Kenapa? Karena hatinya itu niatnya bersih. Ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anwanu sa'adatil abdi kata beliau. Tanda kebahagiaan seorang hamba ikhlasuhu lil ma'bud wa sa'yuhu fi naf'il khalq dan di samping itu dia memiliki upaya agar makhluk itu bisa mendapatkan manfaat dari dirinya ya agar makhluk itu atau manusia yang lain bisa mendapatkan manfaat dari dari dirinya dia berupaya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Nah. Kama anna unwana syaqawatil abdi adamu hadainil amrayni minhu. Ya. Fala ikhlasa wala ihsan. Sebagaimana tanda kesengsaraan seorang hamba, tanda kebinasaan seorang hamba, yaitu hilangnya dua perkara ini pada dirinya. La ikhlas wala ihsan ya tidak punya ikhlas berbuat kebaikan kepada makhluk ya. nah ini tuntutan yang wajib untuk kita lakukan ya tidak harus dengan harta berbuat ihsan itu dengan kalam toyib ya dengan ucapan yang baik dengan perilaku yang baik ya dengan akhlak yang baik dengan wajah yang berseri-seri kita nampakkan kepada teman kita itu sudah termasuk ihsan ya dengan kita membantu teman kita yang mendapatkan kesulitan itu juga termasuk ihsan ya termasuk perbuatan kebaikan termasuk memberi manfaat kepada makhluk atau mengajari orang yang tidak mengerti ya tentang Al-Quran ataupun tentang sunnah atau tentang perkara-perkara yang lain yang mendatangkan manfaat ke dunia wal akhirah itu juga perkara yang baik. Ya. Nah, maka kita harus berupaya semuanya untuk mengarahkan diri kita ke sana. Ya. Tayyib. Walangkana ala hadal wasat ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah barang siapa yang berada di atas sifat ini ya. Falam yubqi minal khairi madlaban wala minasy syarri mahraba ya. Maka tidak akan tersisa ya tertinggal dari kebaikan ya yang dituju dan juga tidak ada daripada kejahatan atau kejelekan yang artinya tempat dia lari ya meninggalkannya. Walihada qala ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati ya, yang sebenarnya. Alladzina yastahiquna hadzal wasf 'ala al-haqiqah. Ialah orang-orang yang pantas dan berhak untuk mendapatkan pensifatan yang seperti ini, ya yaitu orang-orang yang yuhaqqiqun al-qiyam bihi zahiran wa batina yaitu orang-orang yang mewujudkan merealisasikan ya perkara-perkara tersebut secara zahir dan batin kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thawabuhum al-jazil al-maghfiratu al-mutadammina li zawali kulli syarrin wa mahdur ya Kemudian Allah menyebutkan pahala yang besar untuk mereka. Ya. Nah, kemudian ampunan, ya. Yang terkandung ampunan tersebut terkandung yaitu hilangnya atau lenyapnya atau disingkirkannya semua bentuk perkara-perkara yang jelek, ya Warif atur darajat inda rabbihim serta ketinggian derajat di sisi Rabb mereka. Warizqul karim dari segi yang mulia. Al mutadammin minan ni'am ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Kemudian rizkun karim terkaya itu yang terkandung daripada kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah didengar di hati atau di benak hati dan jiwa manusia ya ini balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tadi. Nah. <clears throat> Jadi demikian ya khawani fiddin azzakumullah. <clears throat> Apa yang bisa kita baca pada malam hari ini? Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keimanan ya. Dijadikan kita sebagai hambanya yang beriman Dan Mudah-mudahan hati kita dihiasi oleh Allah dengan hiasan keimanan ya. Dan mudah-mudahan hati kita dibuat cinta oleh Allah kepada keimanan dan dijadikan benci kepada al-kufru ya, kepada kekafiran dijadikan benci kepada kemusyrikan dijadikan benci kepada bid'ah dan dijadikan benci kepada kemaksiatan dan kefasikan ya nah dan lain sebagainya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah sebagai penutup yang perlu saya wasiatkan untuk diri saya sendiri terutamanya dan kepada hadirin yang hadir di majelis ini artinya alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah hidayah wa taufik untuk kita bisa beriltizam dengan Alkitab atau Sunnah dengan pemahaman yang benar dan mudah-mudahan keadaan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya sampaikan Artinya hendaknya kita semuanya berusaha untuk senantiasa menjaga persatuan di antara sesama khususnya sesama salafiyin dan umumnya sesama kaum muslimin ya. Segala apa yang mengantarkan kepada persatuan itu hendaknya di ditempuh ya ditempuh Ya, segala apa yang mengantarkan kepada persatuan hendaknya ditempuh. Dan banyak jalan sebenarnya ya yang bisa mengantarkan kepada terjagahnya, terjalinnya dan terjagahnya persatuan. Al-ukhuwah ya. Dan, dan kita sudah mengetahui bersama Innamal mu'minuna ikhwah kata Nabi. Kata Allah SWT. Fa'aslihu baina akhwaikum wa Kau mukminin itu bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ya. Nah. Jadi semua jalan ditempuh yang mengantarkan kepada persatuan. Apakah itu memberi salam sama kita? Apakah itu saling menziarahi? Ya, mendatangi rumah temannya, ya, menziarahi. Apakah itu dalam bentuk at-ta'awun alal birri wa taqwa? Ya. Saling membantu dan menolong ya di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, Kemudian hendaknya kita menjauhkan diri kita dari semua perkara yang mengantarkan kepada ikhtilafat wal iftiraq ya. yang mengantarkan kepada persisian dan perpecahan ini hendaknya semuanya di jalan-jalan yang mengantarkan kepada perkara itu dibuntu, dibendung Nah, dibendung. Kalaupun ada orang-orang yang berupaya untuk menyusupkan dan menyisipkan ya dan berupaya untuk melancarkan gerakan yang mengantarkan kepada ikhtilafat wal iftirak itu hendaknya dijegal orangnya ya, sampai delosor begitu dihadang mau apa kamu begitu ya jangan dibiarkan dia masuk ke sana kemari ya kayak tikus begitu ngerusak sana ngerusak sini ngerokoti sana ngerokoti sini ya kalau tikus ambil no pentung pentung enggak sih ya kan gitu ya kalau ada tikus ah, masuk rumah ngerusak ngerusak perlu di pentung enggak sih ya nah Begitu. Artinya di sini kalau ada orang yang berusaha untuk melakukan perpecahan, diadang. Ya. Begitu. Jangan kamu biarkan, oh, nggak enak saya. Mau negur, oh, pekiwu saya. Ini urusan agama. Ya. Orang usah pekiwu-pekiwuan. Kalau benar, kamu yakin, dalilnya benar, sikap. Begitu. Ya, hadapi orangnya. Nah. Sebab perselisihan dan perpecahan ini merusak masalahnya. Ya, menjadikan hati ini jauh. Menjadikan muncul kedengkian dan permusuhan serta kebencian di antara kita. Ya. Nah, Apalagi gerakan-gerakan ini sudah mulai muncul. Fitnah, ikhtilafat, ya, dan lain sebagainya. Apakah dari luar ataupun dari dalam. Ya. Dan kita pun tidak boleh gampang-gampang ikut artinya teriakan-teriakan ya ada seruan-seruan seperti ini langsung mengikuti dan lain sebagainya. Ya. Harus kita pikir matang-matang. Ya. Jika ada himbauan, seruan yang mengarah kepada pertikaian dan persisian. Seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini memiliki kewibawaan di hadapan umat dan supaya kokoh ya tidak lemah sebab Allah sudah memperingatkan kalau kalian saling berbantah-bantahan fatafshalu kalian akan lemah watazhabari hukum kata Allah kamu nggak ada wibawahnya lagi sudah hilang kewibawaannya seperti itu ya nah ini yang perlu diingatkan sebab upaya-upaya ini sudah mulai muncul. Ya. Nah, di kalangan salafiyin dan perkara-perkara ini sudah ma'ruf sebenarnya ya adanya fitnah-fitnah, perselisihan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita hendaknya mengantisipasi dengan kita perkuat ukhuwah persaudaraan ya. sama kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah saling mengunjungi saling bertegur ya kemudian saling tolong menolong ya baik dalam urusan ukhrawi ataupun duniawi dan saling mengedepankan husnudzan ya tidak mengedepankan suudzon ya tapi mengedepankan husnudzon kepada samanya nah kalau ini semua dilakukan insya Allah akan terjaga ya. nah lebih-lebih juga kalau kalian hidup bertetangga sama salafiyin ya jangan sampai kalian saling menyakiti ya dengan apakah tetangga itu ya sesama salafiyin ataupun selain salafiyin daripada kaum muslimin ya nah karena kita ini dituntut oleh Allah untuk mengajak orang lain ya bukan hanya diri kita saja tapi kita berharap kalau perlu seluruh tetangga kita teman yang kita kenal itu ikut berpemahaman seperti pemahaman yang benar ini tentunya dibutuhkan oleh sikap-sikap yang benar dari diri kita Ya. Jangan sampai kita seakan-akan mengatasnamakan ini loh manhaj salaf. Ya, tapi sikap kita sikap yang bobrok. Ya. Nah, artinya tidak baik terhadap sesama kaum muslimin dengan lebih-lebih dengan tetangganya ya tidak mau kenal tidak mau bertegur sapa tidak mau mendekat kenapa oh dia kan orang awam ya dia akan masih bermaksiat dan lain sebagainya sehingga kita perlu menjaga jarak ya nah memang seakan-akan benar yang demikian ini ya nah jadi perlu diperhatikan ya bahwa kita ada kewajiban untuk memberikan kebaikan kepada mereka supaya mereka bisa menjadi orang yang baik, menjadi muslim yang benar dan lain sebagainya. Ya. Baik. Jadi demikian. Ikhwan fillah azakumullah. Dan juga perkara-perkara apakah itu yang mengandung adu domba, ya, riba, fitnah, saling mendengki, saling membenci tanpa dasar yang dibenarkan, atau saling meninggalkan, ya saling memutuskan hubungan. Bukan di atas perkara yang dibenarkan. Ya, ini hendaknya dijauhi. Sebab banyak dari dari kita ya nggak ada hujan, nggak ada angin, putus hubungan. Ya, nggak ada sebab yang dibenarkan oleh syariat orang itu dibenci. Ya, dibenci, dimusuhi. Nah, ya ini sering terjadi perkara-perkara ini ya dan ini yang <clears throat> jelas-jelas akan mengantarkan kepada perpecahan ya. semua ini hendaknya diperhatikan agar dijauhi ya. mari kita tumbuhkan ya sikap persatuan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, wallahu taala alam. Mudah-mudahan <clears throat> bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika ada benarnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada salah dan keliru dalam menyampaikan pemahaman ini, semuanya datangnya dari saya pribadi dan syaitan dan saya mohon ampun serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.